Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ijazah lijal birrizki. Eh aurat wirid lijal birrizki. Pertama salat usholi rokatain, usolli sunatan lijal birrizki ini. Fatihah rokat awal moco, uh, eh, Allah latifun bi'ibadiyah hukumah yasa wa huwal aziz bin pitu rokat kedua baca fatihah lati tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa wa latiful khabir bin bidu wes mari salam fatihah pertama Rasulullah Jawa Sabi dan semua terus ditambah Syekh Abdul Qadir ditambah Mujis kusmat kus Muhammad bin Maksum Karang Pandan Mujis pertama dan wajami mujizihi lahumul fatihah ngono-ngono uh, ah, maca ah, har, harus poso telung dina poso sunat tapi kalau melu aku belim ya apa diampung nang Ramadan tanggal pitu, malam pitu likur sampai malam sama likur ono di masjid ambil etikaf <laughs> beling iki jenenge saya tidak poso sunat aku poso sunat sing kampung Ramadan nang masjid malaman pitu wolu malaman songo telung dino sing diwaca ya latih ya latih ya latih ya latih satu songo likur niku enjing apa tal badani filail oh, badani filail sing diwaca ya latih ya latih ya latih satu songo likur Mari satu songo likur tambahi Allah latifun bi ibadihi Maya sya wa wal qawiyul aziz ditampai yang in Allah mainan aswaris kon wasian kasir Allah mainan aswaris kon kasir wasian Allah mainan aswaris kon kasir wasian Allah mainan aswaris kon wasian kasiron mubarakan bila ta'abin wala nasobin inna ka'ala kulis yang qadir wes bareng siji kaitan siji sana ikut Iku sito yo. Sepinten. Sito sian. Lah iku sampai ping 129. Jadi ya laju ya laju ya laju ya laju ya satu setengah likur sampai Allah laju beri harus mengajar bahwa kau laju Allah nas harus konvasian harus konvasian kasihan membarukan bila tapi mana tapi ini kalung sakit itu ya laju ya laju ya laju ya laju ya laju ya laju Allah laju beri harus mengajar bahwa kau laju ina nas harus konvasian kasihan Allah laju beri harus mengajar bahwa kau laju ina Allah nas harus konvasian kasihan membarukan bila tapin mana tapi ini kalung sakit ya laju ya laju ya laju sampai satu setengah carane ngangge tuh ya latu ya latu ya tuh ya ini banyak masa mau oh, ya, kau ya, lagi seret ngangge cetetan taspe cetetan itu siji kalau dulu harus panwasan kasih ombar mulai tawaran suka ini kalau sangat deh seret lalu lalu cara itu terus tasbih dana tasbih tidak bingung Ya Latif ya Latif ping pintu. Eh? Ya Latif ya Latif ping satu setengah likur. Satu setengah likur ya Latif itu. Ini cara Caranya ini. Sing dibatasi kan satu setengah likur. Setengah likur Iki. Setengah likur siji, loro, telu, papat. Iki setengah likur ya Batasnya kayak gini. Kan gini kan. Lah iku sing dihitung dhisik batasnya. Dadi kok tutup kene. Satu setengah likur. Satu Ya, terus engko tutu nang bapa nang berarti 125. 25 dihitung dhisik. Maksudnya apa? Maksudnya tidak kebabas. Nah iki terakhir kadang-kadang kesalahan tak ketok tak ketara. Iki nek Jadi Dadi 25 dihitung dhisik. Ya biasai rong jam ledangan tuh ledangan tuh satu rong jam rong jam. Wis wis tak jajan awakmu trimon. Wis eh, apa? Wis eh, pacana niki. Badhe tanglet-tanglet to. Lah iya libatnya niki sik.